Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musola al-ikhlas wa rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca buku Fik Fiqhu Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala kita telah sampai pada pembahasan bahasanya di antara sempurnanya tanggung jawab orang tua kepada anaknya adalah mencarikan jodoh, mencarikan eh, pasangan untuk anak. <clears throat> Maka poin selanjutnya adalah eh, Lata semah ayuhal ab Wahai Bapak janganlah Anda bolehkan ya, untuk uh, lil khatib yaitu pelamar laki-laki apapun keadaannya untuk berduaan dengan anak gadismu. Karena karena fawa karena laki-laki tersebut masih berstatus asnabi lelaki asing dengan dengannya maka tidak boleh baginya berduaan dengan si anak gadis. Tidak boleh bagi si laki-laki menyentuh tangannya apalagi menciumnya. Tidak pula boleh bepergian dengannya. Bal bahkan ketika statusnya masih dilamar atau baru telah dilamar boleh bagi si laki-laki itu untuk tidak jadi dia tinggalkan perempuan tersebut yaitu jadi menikah bahkan kemudian menikah dengan biuktiha malah dengan adiknya atau kakaknya wa kadzalika yajuzu lahu ayatajawaza bi ummiha bahkan boleh bagi laki-laki itu menikah dengan ibu si gadis jika Anda wahai sang bapak sang suami telah menceraikannya Artinya eh, mau ditegaskan kalau betul-betul bukan siapa-siapanya. Fantabih maka perhatikan wahai Bapak hal ini. Thumma mayudrika Kemudian dari mana anda tahu boleh jadi lelaki tersebut akan mempermainkan anak gadismu kemudian meninggalkannya dan membiarkannya tidak jadi menikahinya bahkan yusyahir pihak dia populerkan kemana-mana kejelekan anak perempuanmu bersamanya. Fa'iyya maka waspadalah janganlah anda melanggar batasan Allah dan iya waspadalah jangan sampai tuntahak dirobek dan dilanggar apa yang Allah haramkan. Dan tidak boleh bagi anak perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la nikah illa bil waliyin tidak ada nikah kecuali dengan wali diatkan oleh Abu Dawud wa isnaduhu sahihun dan mengingat sabda Nabi alaihi Shallallahu wasallam setiap perempuan yang menikah atau dinikah e, dinikahi tanpa izin walinya maka nikahnya adalah nikah yang batil demikian Nabi katakan tiga kali Diat Imam Ahmad dalam musnad bahwa sahihun ini adalah hadis yang sahih Kata Syekh Mustafa Wastafatu dan aku telah berpanjang lebar Wastafatu fil kalam Dan aku telah berpanjang lebar Membicarakan kualitas dua hadis ini Di bukuku Jami' Ahkam Minisa Faliyarji ilaihi Maka silahkan membaca buku tersebut Siapa saja yang ingin tahu Pembahasan detail tentang status dan kualitas dua hadis di atas. Amal ibnu pun anak laki-laki maka apakah boleh bagi sang bapak untuk campur tangan pernikahan anak laki-laki? Nah maka jawabannya iya Bapak orang tua itu boleh ikut campur tangan Namun tidak namun pada eh, Namun Eh, pada awalnya tidak ada bagi bapak tidak memiliki, bapak tidaklah memiliki hak memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak dia cintai dan tidak dia inginkan. Walaysa lil ibni dalik demikian juga tidak boleh bagi anak laki-laki ya maka tidak boleh bagi bapak memaksa anak laki-lakinya untuk menikah dengan perempuan yang tidak dia sukai dan tidak dia inginkan. Sebaliknya, walisalil ibni kadalik dan tidak boleh bagi anak laki-laki memilih perempuan yang tidak disukai oleh orang tuanya, oleh bapaknya dan dibenci oleh orang tuanya dan tidak disukai. Dalilnya karena Umar memerintahkan anak laki-lakinya mencerai perempuan alati kana yuhibbuha Ibnu Umar yang disukai oleh si anak yaitu Ibnu Umar namun tidak disukai oleh bapaknya yaitu Umar. Maka di antara ada penting dari hadis ini bahasanya seorang anak laki-laki tidak boleh memilih perempuan yang tidak disukai oleh atau bahkan dibenci oleh orang tuanya. Dalilnya ini di catatan kaki dikatakan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan karena tahti ya, aku memiliki seorang istri karena tahti imra'atun aku memiliki seorang istri wa kuntu uhibbuha yang aku cintai. Namun Umar membencinya. Maka Umar berkata padaku, ceraikan istrimu. Aku menolak. Lantas Umar datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan hal itu kepada Nabi. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada ibnu Umar talikah, ceraikan istrimu. Dan hadis ini juga diatkan oleh al tirmidzi Tirmidzi mengatakan hadis Hasan Sahih. Demikian juga diatkan oleh Ibnu Majah. Walidhalika dan tentang hal ini perintah orang tua untuk menceraikan istri anaknya atau ya, menceraikan istri si anak walidhalika fikhun perlu telaah yang dalam tanpa diragukan yaitu melihat faktor pendorong orang tua ya, apa yang jadi faktor pendorong orang tua memerintahkan untuk menceraikan maka jika orang tua dalam ini bapak berpandangan bahasanya e, istri anaknya itu memiliki sejumlah pelanggaran syariat dan menelantarkan aturan-aturan Allah Ta'ala walam tujdi ma'aha dan tidaklah bermanfaat kepadanya atau baginya nasihat maka pada kondisi ini hendaknya anak taat pada orang tuanya yang memerintahkannya untuk mencerai istri. Fakat hatta Ibrahim di antara dalilnya Nabi Ibrahim memotivasi anaknya Ismail alaihi Wasallam untuk mengubah palang pintu rumahnya yaitu berpisah dengan menceraikan istrinya. Namun jika sang bapak ini menginginkan hmm, talaq zaujati ibniha mencerai istri anak laki-lakinya yang dia inginkan adalah ya, adalah lidiniha ya, dalam keadaan bahasanya perempuan itu adalah bagus agamanya atau perempuannya adalah perempuan yang menjaga diri dari yang haram atau menolak dari melakukan hal yang haram maka anak fali maka orang tua tidak boleh ditaati dalam kondisi ini Allah Ta'ala berfirman wala tutik man aghfalna qalbahu an janganlah engkau mentaati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami Wattaba'ahawahu dan dia mengikuti hawa nafsunya wa kana amruhu furuta maka keputusan dan sikap-sikapnya adalah hal yang berlebihan oleh karena itu segala urusan tokoter patut ditimbang patut ditakar dengan takarannya Eh, Hada wa qad zawaja dan diantara dalil dan boleh e, bukti bahasanya orang tua itu boleh campur tangan dalam pernikahan anak laki-lakinya. Qad zawaja Amr ibn al-As, Amr ibn al-As menikah, eh, menikahkan anaknya Abdullah bin Amr ibn al-As. Catatan kaki diatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau mengatakan angkahani abi ayahku menikahkan aku dengan seorang perempuan data hasabin yang memiliki hasab yang bagus. Hasab adalah kemuliaan nenek moyang. Kemudian di antara kemudian poin selanjutnya adalah orang tua mutaba'ah. Mengontrol anak, watafakut dan mengecek keadaan anak meskipun anak telah dewasa. Wajdur maka satu hal yang pantas bagi orang tua untuk tetap mengecek keadaan anaknya dan mengontrol perilaku mereka wayakuma ma'ahum dan dia tegakkan bersama anaknya apa yang Allah wajibkan atas keduanya berupa memberikan nasihat, watadzkir mengingatkan, membimbing, memotivasi untuk melakukan kebaikan dan hal yang ma'ruf menjaga diri dari kejelekan baik anak tersebut sigar masih kecil-kecil atau sudah dewasa sebelum balik ataupun telah balik bahkan meskipun setelah menikah Wahakada dan demikianlah yang dipraktekkan oleh ahlul fadl wa salah yaf'alun. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang istimewa, orang-orang yang saleh. Mereka melakukan hal ini. Buktinya sang Khalil Rahman Ibrahim alaihissalam melakukan safar dengan safar yang jauh cuma untuk mengecek keadaan anaknya Ismail dan merasakan ketenangan bahasanya Ismail dalam kondisi yang baik. Kemudian Ibrahim sebagai seorang ayah memberikan nasihat kepada Ismail dengan nasihat yang dia pandang manfaat bagi Ismail untuk sisi agama dan dunia anaknya. Kemudian uh, eh, penulis membawakan kemudian kisah Ibrahim dan Ismail serta ibunya Ismail. Akhaja al-Bukhari wa Muslim diatkan al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma. Awal mat uh, eh, mattakhadha an-nisa'u al-mandiqa min kibali Ummu Ismail mantiqan litu'fa atharuha ala Sarah maka apa yang pertama kali ya, pertama kalinya perempuan itu memiliki mantik Allah alam nanti jadi ada sejumlah kosakata yang kita lewati. Ada dari Ummu Ismail yang dia memiliki mantik lutufa untuk menghilangkan jejak dirinya di hadapan Sarah. Sumaja abiha Ibrahim Kemudian Ibrahim datang dengan membawa Usmu Ismail dan anaknya itu Ismail dan Ummu Ismail itu menyusui anaknya. Hatta wada'aha sampai kemudian Ibrahim meletakkan eh, hajar yang hajar ini adalah budak perempuan. Ini budak perempuan ya Ibrahim yang disetubui, dikumpuli dan punya anak. Ya, maka apakah Ibrahim itu poligami? Jawabannya enggak. Ya. Istrinya cuma satu yaitu Sarah. Adapun Hajar itu budak perempuan yang dikumpuli kemudian punya keturunan. Nah, sehingga uh, status hajar itu bukan zaujah namun umu walad namanya. Itu budak perempuan yang dikumpuli oleh lelaki yang memilikinya kemudian punya keturunan darinya. Kemudian diletakkanlah hajar ingdal bait di dekat Ka'bah ingda dauhah fauqa zamzam fi a'lal masjid. Di dauhah satu tempat di atasnya sumur zamzam di bagian atas masjid. Dan tidak ada di Mekah ketika itu satupun orang. Dan tidak ada di Mekah air Lantas Ibrahim meletakkan keduanya di tempat itu dan Ibrahim meletakkan bersama keduanya jawaban wadah yang isinya adalah kurma dan wadah air fihi yang ada isinya air. Thumma kofa Ibrahim. Kemudian Ibrahim membelakangi. Muntalikon pergi lantas diikuti oleh Ummu Ismail Faqalat Ummu Ismail mengatakan ya Ibrahimu aina tadhabu wa tatrukuna bihadzal wadi Wahai Ibrahim kena, kemana engkau hendak pergi dan kau tinggalkan kami di lembah ini alladzi laysa fi insun wala satu lembah yang tidak ada badannya manusia tidak pula ada apapun Fakolat lahu dalika Ummu Ismail mengucapkan kalimat itu kepada Ibrahim miraran bolak balik. wajah Allah laha tafitu ilayah. Dan Ibrahim tetaplah dia tidak menoleh ke arah Hajar. Kenapa? Karena tidak tega. Kalau noleh nanti tidak tega. Manusiawi. Ya, kalau noleh nanti tidak tega sebagaimana di kisah di penyembelian Ismail maka Ibrahim ketika hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dia, dia jadikan Ismail itu posisinya telungkup sebelum ya, dia laksanakan perintah Allah. Kenapa tidak terlentang namun telungkup? Nanti tidak tega kalau lihat wajah Ismail. Nanti tidak jadi maka posisinya telungkup. Maka Ibrahim pergi dan ngomong dia juga tidak kuat, ngomong juga nggak tega, noleh juga tidak tega. Maka layal tafitu ilaiha. Dia tidak menoleh ke arah ya, hajar. Karena kalau noleh tidak tega. Dia harus tinggalkan di tempat yang gersang, kering. Dan ini bukan lembah subur, lembah batu padas tidak ada apa-apa, adanya cuma batu. Fakolat maka akhirnya setelah bolak-balik tidak direspon, Hajar mengatakan Allahu amar kebihada Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan hal ini? Kal, maka Ibrahim cuma bisa mengatakan naam, iya. Itu pun jawabnya tanpa menoleh. Itu pun jawabnya tanpa menoleh. Menoleh tidak tega, tidak kuat ya. Karena ya, seorang nabi tetap manusia yang punya perasaan ya. Kolat e, dan yang luar biasa adalah hajar dengan kalimatnya berikut ini. Idan layudi una. Kalimat yang pendek namun menunjukkan tawakal yang luar biasa. Yang tidak sembarangan manusia bisa mengucapkannya bahkan apalagi perempuan. Idan la yudeuna Jika demikian, dia tidak akan menelantarkan kami. Tumar rojaat. Akhirnya Hajar kembali ke tempat. Nah di barang-barangnya dan Ismail. Fantalaqa Ibrahim. Maka pergilah Ibrahim. Hatta nak ing thaniyah. Ketika sampailah Ibrahim di thaniyah. Yaitu jalan eh, di bukit haitsu la yarawnahu di satu posisi di mana uh, Hajar tidak melihatnya Istakbala biwaji al-baita maka Ibrahim menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah kemudian berdoa dengan haulai kalimat beberapa kalimat dan dia berdoanya sambil angkat tangan. Ini dalil ini bacanya doa dengan angkat tangan satu hal yang dianjurkan. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram wahai Rabb kami sesungguhnya aku telah tempatkan keturunanku di satu lembah yang tidak memiliki tanaman di samping rumahmu yang mulia sampai ayat yashkurun dan mulailah Ummu Ismail menyusui bayinya Ismail Watashrabu dan minum dari air tersebut. Hatta idha nafata mafisaka Sehingga ketika habislah apa yang ada di wadah air. Maka Ummu Ismail tentu kehausan dan Ismail juga kehausan. Maka Ummu Ismail kehausan dan kehausanlah anak laki-lakinya itu Ismail. Wa ja'alat tandur ilaihi dan dia mulailah dia pandangi anaknya Ya tawalla au qala yatalabbatu maka dia jumpai anaknya apa ya talawa itu memutar-mutarkan badan, kehausan. Fantolakot lantas Ummu Ismail kemudian pergi. Karahiyata karena tidak ingin antam ilaihi melihat anaknya yang apa, memutar-mutar badan karena haus. Lantas dia menjumpai bukit sofa ini akrobat jabalin gunung paling dekat e, fil ardi yaliha dari tanah alat eh, yaliha yang di dekatnya. Fakomat alaihi maka berdirilah hajar di atas bukit tersebut. Kemudian dia menghadap ke arah lembah. Dia melihat apakah dia apakah hal taro ahadan dia melihat seseorang. Ternyata dia tidak melihat siapapun. Lantas turunlah Ummu Ismail dari Bukit Sofa hatta idza balagha al-wadi ketika telah sampai ke lembah di antara Sofa dan Marwa rafa'at torfa dhira torfa dhira'iha maka dia angkat ujung ya, hastanya kemudian dia berlari sa'yal insanil majhud larinya orang yang ya, Ya, bersungguh-sungguh lari hatta jawazat alwadi sampai melewati ya, lembah kemudian dia datangi bukit Marwa berdiri di atasnya lihat-lihat apakah dia melihat seseorang ternyata dia tidak melihat siapapun fafa'ala dalika dan Ummu Ismail melakukan hal ini kegiatan ini sampai tujuh kali hmm. sampai Tujuh kali dia kembali ke sofa padahal tadi di sofa dia telah eh, telah ketahui tidak ada siapa-siapa yang terlihat dari bukit sofa. Yang ini kalau ya, boleh jadi kita pandang sebagai hal yang sia-sia. Oh, tadi sudah sampai sana kok. Memang tidak ada siapa-siapa. Kenapa balik lagi ke sana? Kenapa balik lagi ke Marwah? Yang tadi sudah sampai sana dan dilongok-longok. Lihat-lihat juga tidak ada orang. Ya, maka kalau pakai sudut pandang yang lain boleh jadi orang akan mengatakan kenapa dia melakukan hal yang sia-sia. Ya, jawabannya demikalah jiwa ibu, demikalah jiwa orang tua. Ya, bingung dengan keadaan. Dan ya tidak kaget kalau orang bingung melakukan hal yang boleh jadi menurut sudut pandang orang lain satu hal yang sia-sia. sab'a Amaratin tujuh kali Suma uh, eh, Kola Ibn Abbasin Ibn Abbas mengatakan Nabi berkomentar ketika menyampaikan hadis ini Fadhalika sa'yunasi bainahuma Itulah sa'i yang dilakukan oleh banyak orang Di antara sofadal marwa Falamma asrafat alal marwati Maka ketika dia telah berada di atas puncaknya marwa Dia mendengar suara Fakualat lantas Ummu Ismail mengatakan, "Soh, diamlah." Yang dia dia tujukan, dia inginkan dengan ini adalah dirinya sendiri. Semata semaat kemudian dia mendengar-dengar, ya, seakan-akan mendengar suara. Fakalat, kot ya, asma'da, sungguh engkau telah memperdengarkan suara in kana eh, in kana indaka rawthun atau ghawathun jika engkau memiliki air Faidan ternyata hiya bil malaki di hadapan Ummu Ismail terdapat malaikat ingda mauti zamzam yang malaikat tersebut sekarang tadi pas di sumur zamzam. Fabah tapi aqibihi Lalu malaikat ini mencari-cari dengan tumitnya atau bijanahi dengan sayapnya. hatta dhaharul ma sehingga nampaklah air maka faja'ala tahuduhu maka mulailah Ummu Ismail mengumpulkan air tersebut dan dia melakukan dengan tangannya hakada demikian dan mulailah dia memasukkan air, eh, eh, mengambil air dan memasukkannya ke dalam sakok ke wadah air yang dia miliki. Wawatafur dan air tersebut memancar ba'dama tarufu setelah dia ambili airnya. Kata Ibn Abbas, Nabi saw mengatakan, semoga Allah menyayangi Ummu Ismail. Seandainya dia biarkan zam-zam, atau Nabi mengatakan dia tidak mengambil air zam-zam lakanat zam-zam manusia zam-zam itu ainan akan jadi mata air mainan yang ya, mengalir kal fasyaribat maka dengan itu Ummu Ismail bisa minum dan menyusui anaknya Fakolalah hal malak kemudian malaikat berkata kepadanya janganlah engkau khawatir terlantar fa'inaha huna maka di tempat ini akan ada rumah Allah yang akan dibangun oleh anak laki-lakimu dan bapaknya. Wa inna Allah la ahlahu. Dan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan keluarganya. Wa kana al-baitu murtafi'an minal ardi. Ya, wa kanatil baitu dan Eh, dan adalah rumah murtafian rumah yang ditempati oleh Ismail dan ibunya itu tinggi di atas tanah karobia seperti robia tak tihu suyul datanglah suyul suyul jamak dari sail air hujan fatakhudu an yamini wa shimalihi dan jika air hujan itu sampai kepada tempat itu maka air hujan akan berbelok ke arah kanan dan kiri Fakanat kadalik maka keadaannya demikian sampai lewatlah pada mereka satu rombongan dari suku Jurhum atau ahlu baitin satu keluarga dari suku Jurhum. Mukbilina mereka datang dari jalur kita lalu mereka nazalu singgah fi asfali Makkah di bagian bawah kota Mekah atau lembah Mekah. Farao maka mereka melihat ta'iran a'ifan. Maka lihat burung a'if melewati. Fakalu mereka mengatakan inna hadha ta'ira bahasanya burung ini sungguh hanya berputar-putar mengelilingi air. Liahdina bihadal wadi dan kita telah uh, telah terbiasa dengan lembah ini wa mafihi ma'un dan di lembah ini tidak ada air arsalu jaryan au jariya ini maka mereka mengirimkan ya, satu atau dua orang fa'idahum bil ma'i ternyata mereka menjumpai ada air itu zam-zam kemudian mereka utusan ini kembali kepada rombongannya lalu menceritakan pada rombongannya bilma'i adanya air. Fa'akbalu maka mereka kemudian datang kal ya, wa umu Ismail ing dalmai dan umu Ismail ketika itu ada di dekat air zam-zam. Lantas mereka mengatakan pada umu Ismail, apakah engkau izinkan kami untuk singgah, untuk tinggal di dekatmu? Fakalat lantas Ummu Ismail mengatakan naam silahkan tinggal di sini walakin lahakolakum filmai. Namun kalian tidak punya hak atas air zam-zam. Mereka pun mengatakan naam iya. Kata Ibn Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faal fadalika umma Ismail. Ini, ya, maka Ummu Ismail kemudian menjumpai hal tersebut wa yatuhibul unsa dan dia menginginkan dan suka kenyamanan yaitu adanya teman. Maka Ummu Ismail pun mendapatkan kenyamanan karena adanya teman dengan tinggalnya suku Jurhum. Fanazalu wa arsalu ila ahlihim maka mereka tinggal di situ rombongan suku Jurhum tadi kemudian mereka mengirim utusan kepada keluarganya ya, memberitahukan kalau mereka tinggal di situ fanazalu ma'ahum lantas rombongan yang lain dari suku Jurhum kemudian tinggal bersama mereka hatta idaka nabiha sampai-sampai adalah di lembah Mekah ahlu abiyadin terdapat sejumlah rumah minhum dari suku Jurhum wasyaba al-hulamu kemudian ya, anak laki-laki itu yaitu Ismail menjadi syabab, menjadi pemuda. <clears throat> Wa taala mal arabiyata minhum. Dan Ismail tentu sebagaimana Ibrahim itu dari Palestina. Ya, dari Palestina yang bahasanya bukan bahasa Arab. Ya. Maka ta'allama al-arabiyata minhum. Maka Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Wa anfasahum wa ajabahum hina syabba. Ya, dan ya, menjadi orang yang paling berharga yang dan paling menakjubkan ketika Ismail ini jadi pemuda. Falamma atroka maka tatkala Ismail ini dewasa, atroka maknanya dewasa zawajuhu imra'atan minhum maka mereka pun menikahkan Ismail dengan salah satu wanita dari suku Jurhum wa matat ummu Ismail eh, kemudian ummu Ismail meninggal dunia Faja'a Ibrahim datanglah Ibrahim setelah Ismail menikah Yutalik dia melongok tahu peninggalannya Falam yajid Ismaila Nyata ya datang ke rumahnya berarti ke rumah Ismail. Ternyata dia tidak menjumpai Ismail. Dia bertanya pada is, e, istrinya Ismail anhu tentang suaminya. Fakolat maka sang istri mengatakan kharaja Ismail sedang pergi mencari sesuatu untuk kami. Ibrahim lantas bertanya kepada istri Ismail an aisihim tentang penghidupan mereka. Nah ini dalil tafakut. Bahasanya orang-orang soleh itu mengecek keadaan anaknya meskipun dia telah dewasa dan menikah. Wahai atahum dan anak wahai atim dan keadaan mereka. Maka umu Isma, uh, maka istrinya Ismail mengatakan nahnu bisyarin, kami dalam keadaan yang jelek. Nahnu fidikin, kami dalam kondisi sempit, wasyiddatin dan susah. Ya, lantas sang istri kemudian malah curhat kepada laki-laki ini padahal tidak dikenal ya. dan dia tidak tahu siapa dia ya. dan kalau orang itu suka curhat kepada orang yang tidak dikenal nah ini mentalnya jelek ya, orang yang punya mental yang baik adalah ya curhatnya sama orang yang dikenal diketahui bisa membantu bisa ngasih solusi ini baru ketemu sekali belum kenal siapakah dia tiba-tiba curhat panjang lebar Qal fa idza juga maka Ibrahim mengatakan jika suamimu pulang, ucapkanlah salam sampaikanlah salamku untuknya. Sampaikanlah kepadanya hendaknya dia mengubah utbata babihi, palang pintu rumahnya. Maka tatkala Ismail datang, ka'annahu maka seakan-akan Ismail anasa syai'an. Yeah Eh, menangkap ada sesuatu lantas bertanya apakah datang kepada kalian yaitu istrinya min ahadin ada seseorang yang datang maka si istri mengatakan na'am iya ja'ana syekhun datanglah kepada kami orang tua kada wa kada yang cirinya demikian dan demikian dia bertanya kepada kami tentangmu lalu ku ceritakan kepadanya dan dia bertanya kepadaku bagaimanakah penghidupan kita. Lalu kuceritakan kepadanya bahasanya kita dalam hidup yang susah, syiddah dan payah. Kalau maka Ismail bertanya, fahal asoka bishayin, maka asoki bishayin, apakah dia mewasiatkan sesuatu kepadamu? Ya, istrinya Ismail mengatakan iya, amaroni, uh, dia memberitakan padaku untuk menyampaikan salam kepadamu dan dia mengatakan dan berpesan ubahlah palang pintu rumah rumahmu maka Ismail mengatakan itu adalah ayahku dan dia memerintahkan aku untuk menceraikanmu dan yang dimaksud palang pintu itu ya, adalah istri maka eh, istri dimetaforkan dengan pintu pintu masuk rumah ya, karena istri ini jadi pintu masuk ya. dia itu ngember atau enggak terus rahasia rumah akan terbongkar kemana-mana atau anda nah, itu kata kuncinya umumnya di istri nah, kalau palang pintunya jebol ya semuanya diceritain nah, kalau palang pintu itu tertutup rapat ya rahasia-rahasia itu aman ya maka wanita maka istri diserupakan dengan palang pintu karena dia jubir karena dia yang jadi juru bicara menceri, uh, uh, tentang rumah tangga dan keadaan rumah tangga. Ya, ilhati bi ahliki. Pulanglah engkau ke rumah keluargamu. Ya, maka ini uh, kalau dalam pelajaran fikih ini adalah talak dengan bahasa kinaya, dengan bahasa metafor pulanglah engkau ke tempat keluargamu. Jika niatnya cerai sebagaimana Ismail, maka ini statusnya adalah cerai. Dan jika niatnya adalah sangat tengok bapakmu ya, lama, ya, bapakmu kangen nggak pernah ketemu, ya, maka statusnya bukan tolak, bukan cerai. Ya. Maka di sini kita jumpai keluarga seorang nabi mengalami perceraian. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya bukalah syarat keluar ke orang soleh harus sukses berumah tangga dalam artian tidak bercerai. Ya, boleh jadi terjadi hal yang tidak diharapkan perceraian dan itu tidaklah mengurangi statusnya sebagai lelaki yang soleh dan orang yang soleh. Maka tidak benar anggapan sebagian orang aib besar. Ya. Kalau orang soleh kok sampai cerai dengan istrinya. Jangankan orang soleh biasa, Nabi seperti Ismail bercerai dengan istrinya. Fatallaqaha Ismail menceraikan istrinya. Kemudian Ismail menikah dari suku Jurhum, ukhra wanita yang lain. Fala bisa anhum Ibrahim Masya Allah. Maka berlalulah waktu eh, sebagaimana yang Allah kehendaki artinya lama sekali kemudian Ibrahim mendatangi mereka mendatangi Ismail falam yajidhu dan Ibrahim tidak menjumpai Ismail lantas Allah ala imro'atihi dia menemui istrinya Ismail bertanya kepada is, sang istri tentang suaminya Fakolat maka istrinya menjawab Ismail sedang keluar rumah dia mencari sesuatu untuk kami dan Ibrahim bertanya, bagaimanakah keadaan kalian? Ibrahim bertanya kepadanya tentang penghidupannya dan keadaannya. Fakalat maka istri Ismail yang mengatakan kami dalam keadaan baik dan penuh kelapangan dan dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Ibrahim bertanya apa makanan kalian? Maka sang istri mengatakan kami makan daging. Apa minuman kalian? Sini mengatakan air putih. Qal Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Yeah. Dan Ibrahim berdoa mendoakan keberkahan untuk air, minum dan daging kota Mekah. Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Maka ya Allah berilah keberkahan untuk mereka penduduk Mekah dalam daging dan air. Maka berdasarkan hadis ini kita katakan ya, ya, daging kota Mekah ya, adalah min afdalil luhum adalah termasuk daging yang terbaik karena itu adalah daging yang mendapatkan keberkahan dampak dari doa Ibrahim. Kalau Nabi Shallallahu Nabi mengatakan mereka pada hari itu tidak memiliki makanan berupa biji-bijian, jagung atau sejenisnya tidak ada. Ya, tidak ada makanan dalam bentuk biji-bijian yang dikenal oleh penduduk Mekah di masa Ismail. Walau kana lahum seandainya mereka punya tentu Ibrahim akan mendoakan biji-bijian tanaman kota Mekah. Qal kemudian Nabi mengatakan Fahuma maka keduanya layak lu tidaklah bersepi-sepi alaihim atas keduanya ahadun seseorang biri Mekah di selain Mekah ila kecuali lam yafiqahu kecuali dia tidak akan mencocoki tempat tersebut. E, maka e, eh, wallah alam kalimat ini maknanya adalah menunjukkan e, e, istimewanya air dan daging kota Mekah. Qal fa idza maka jika datang jauh zaujuki suamimu sampaikan salam kepadanya perintahkan dia untuk mempertahankan palang pintu rumahnya. Maka tatkala Ismail datang, Ismail bertanya, apakah datang pada kalian seseorang? Istrinya mengatakan, iya, datang pada kami orang seorang tua yang bagus penampilannya dan dia pun menyanjung-nyanjung orang tersebut. Dia bertanya kepadaku tentangmu, lu ceritakan kepadanya dan dia bertanya padaku bagaimanakah kehidupan kita. Kusampaikan kepadanya kita dalam keadaan yang baik. Kal Ismail bertanya, apakah dia berwasiat kepadamu dengan sesuatu? Kawalat sang istri mengatakan iya. Dia titip salam padamu dan memerintahkanmu untuk mempertahankan palang pintu rumahmu. Kal Ismail mengatakan itu adalah ayahku. Wa anti al-utbah dan engkau adalah palang pintu yang dimaksudkan. Ayahku memerintahkanku untuk mempertahankanmu. Sumala bitha anhum kemudian lama Ismail Ibrahim tidak mengunjungi Ismail. Masya Allah dalam waktu yang Allah kehendaki. Tuma ba'da kemudian setelah itu so, kemudian Ibrahim datang ba'da dhalika setelah itu. Dan ketika itu Nabi Ibrahim menjumpai Ismail sedang meruncingkan anak panah lahu miliknya tahta dauhah dan ini aktivitas ini dilakukan di bawah dauhah. Dauhah maknanya sejarah azimah atau bisa kalau pohon nggak mungkin ya kota Mekah nggak ada pohon sehingga maknanya midhullah azimah naungan naungan yang besar ini bangunan yang memiliki atap yang bisa dipakai untuk bernaung. Koriban posisinya dekat dengan sumur zam-zam. Fala Maroahu tatkala Ibrahim melihat anaknya, maka Ibrahim mendekati anaknya. Lalu keduanya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang bapak dengan anak laki-lakinya dan anak laki-laki dengan bapaknya ya, menyambutnya kemudian ya dan semacam itu. Semakal kemudian Ibrahim mengatakan, Wahai Ismail, sunya Allah memerintahkanku dengan satu perintah. Ismail mengatakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Kalau Ibrahim mengatakan, engkau mau membantuku? Ibrahim, Ismail mengatakan, aku akan membantumu. Kalau Ibrahim mengatakan, Allah memerintahkanku untuk membangun di sini satu rumah. Wa asara dan Ibrahim berisat kepada Akmah, tumpuan yang menggunung, ala mahaulaha yang ada di sekitar Dauha. Kal fa'ing dadali kepada saat itu ya, fa'ing dadali kepada saat itu rofa keduanya meninggikan pondasi minal baiti dari Ka'bah. Maka Ismail datang bila hajar dengan membawa batu. Sedangkan Ibrahimlah yang membangunnya. Hatta ita irtafa al bina'u sampai ketika bangunan itu telah meninggi. Fa ja'a bihadal hajar. Maka Ismail datang dengan membawakan batu ini. Kemudian dia letakkan untuk ayahnya. Ya. Kemudian nanti batu tersebut jadi makom Ibrahim. Fakoma alaihi maka Ibrahim berdiri di atasnya dan dia membangun dan Ismail yang menyerahkan kepada bapaknya alih jarah batu. Wahuma yakulani dan keduanya sambil mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal yang kami lakukan. Kau adalah zat yang maha mendengar lagi zat yang maha mengetahui. Qal faja'ala maka mulailah keduanya membangun sampai keduanya memut, berputar mengelilingi Ka'bah sambil mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini e, kisah panjang tentang Ismail yang jadi mahal syahid adalah Ibrahim ya, mengecek keadaan anaknya meskipun yaitu Ismail meskipun Ismail sudah besar dan sudah berkeluarga. Dalil yang lain Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah putrinya Fatimah Ratul Anda dan memotivasinya dan memotivasi suaminya yaitu Ali untuk melakukan kebaikan. Di antaranya adalah sholat malam. Dia kena berkait dan Muslim dari Ali sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taroko taroko itu datang malam-malam. Wah Fatimah tadi tempat Fatimah binti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari apa tujuan Nabi? Nabi bangunkan Fatimah. Tidakkah kalian berdua sholat malam, sholat tahajud? Maka Ali memberikan jawaban, wa Rasulullah, jiwa kami ada di tangan Allah. Jika Allah ingin membangunkan kami, kami bangun. Maka Nabi pun pergi sambil meng, uh, hina kultu dalika ketika aku mengucapkan kalimat tersebut, Nabi tidak merespon balik ucapanku sedikit pun. Kemudian aku mendengar Nabi bahwa mualin dan beliau berpaling, beliau pukul pahanya sambil mengatakan, maka nal insanu aktsara syai'in jadala dan manusia itu memang paling suka sering berdebat. Demikian juga Amr ibn Al-As mengecek keadaan anak laki-lakinya Abdullah setelah dia menikah. Wa al dan bertanya kepada istrinya tentang kabar keduanya dan melaporkan perkara atau keadaan dan perilaku Abdullah bin Amr ibn Al-As kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa al-hadis bidalika. Ini hadis tentang hal tersebut. Diatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Amr ibn Al-As beliau mengatakan, "Ayahku menikahkan aku dengan seorang perempuan yang memiliki hasab kemuliaan nenek moyang dan adalah ayahku itu ya ta'ahadu ngecek kami. Kuntuhu yeah, ya, uh, kuntuhu yang aku berada dalam keadaannya. Dia bertanya pada istriku tentang suaminya. Maka ya, Fatakul sang istri mengatakan ini jawaban manten ya. Gimana suamimu? Apa jawaban wanita ya, yang statusnya manten anyar? Nikma rojul min rojulin sebaik-baik laki-laki. Ya, suamiku sebaik laki-laki lam yata'lana firosa. Namun dia tidak pernah menginjakkan kakinya di tempat tidur. Walam yufattis lana kan, kanafan mundu atainahu. Dan dia tidak pernah menyibak e, pundak sejak kami mendatanginya. Kalimat metafor. Kalimat metafor. Artinya belum pernah dikumpuli. Artinya belum pernah dikumpuli. Ya. Dianggurkan saja istrinya. Ya. Dianggurkan saja. Tidak pernah di, di, ditemani tidur, tidak pernah ya. dipegang, tidak pernah diapa-apain. Namun kalimatnya kalimat wanita terhormat. Ya, bahasa ya, eh, orang yang dari strata sosial yang tinggi bisa beda dengan bahasa orang yang dari strata sosial yang rendah. Ya. Gimana keadaan suamimu? Sebaik-baik laki-laki. Dan tidak pernah menginjakkan ya, kakinya di tempat tidur. ya. ya <clears throat> maka lain lain strata, lain gaya bahasa. Ya. Orang uh, stratanya rendah, ya, lain bahasanya. Lebih vulgar gitu. Tapi orang-orang yang punya strata sosial yang lebih tinggi, ya, mereka berbahasa sebagaimana berbahasanya orang yang terhormat. Kata orang Jawa pakai melipir, pakai metafor, pakai ini. Ya. Mau mencela tapi memuji, gitu Ya, mau mencela namun memuji. Falamatola ya. Falamma tola dalika alaihi maka tatkala hal tersebut telah berlangsung lama disampaikanlah kepada Nabi saw. Alaihi Wasallam. Fakal Nabi mengatakan al bihi, pertemukan aku dengan anakmu. Maka Nabi pun berjumpa dengan Abdullah Ba'du setelah itu. Fakal lantas Nabi bertanya, gimana kamu puasa? E, maka Abdullah bin Amr bin Ibn Al-As mengatakan, setiap hari aku puasa. Sehingga setiap siang nggak pernah istrinya di disentuh, di apa-apain. Kenapa? Siang-siang puasa. Wa kaifa tahtimu? Dan bagaimanakah kamu ya takhtimu mengkhatamkan Al-Qur'an sambil sholat malam? Kultu maka aku katakan khatam Al-Qur'an setiap malam. Nah, khatam Al-Qur'an setiap malam dalam tahajud, dalam sholat malam. Berarti dari awal malam sampai subuh. Nah, dari awal malam sampai subuh habis isya sampai subuh suaminya ya sholat malam, baca Al-Qur'an dan khatam. Ya, setiap malam khatam sekali. Ya, bayangkan ya, istrinya kapan di uh, eh, tidak guyon dan yang lain ya nggak pernah. Malam ditinggal sholat, ya, uh, pagi siang ditinggal puasa. Hmm. Kalau maka Nabi mengatakan puasalah tiga hari setiap bulannya saja dan khatamkan Al-Quran sekali khatam setiap bulan. Abdullah bin Amr mengatakan aku mampu lebih banyak daripada il itu. Maka Nabi mengatakan puasa tiga hari setiap pekan ya, Abdullah bin Amr mengatakan aku mampu lebih banyak daripada Ali itu. Maka Nabi mengatakan tidak puasa dua hari kemudian puasa sehari. Kal, aku eh, aku katakan aku mampu lebih banyak daripada itu. Kal Nabi mengatakan puasa eh, sum silakan puasa dengan puasa yang paling afdal. Puasanya Daud, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Wakra fi kulli layalin marotan. Khatamkan Al-Qur'an sekali per tujuh hari. Kemudian setelah Abdullah ini tua, beliau mengatakan, "Falaitani duh seandainya aku menerima keringanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wadaka dan hal itu setelah aku tua dan fisikku lemah, fakana kau ala ba'di ahli asubu'a minal Qur'an bin nahar. Ya. Maka beliau membaca E, di hadapan sebagian keluarganya sepertujuh dari Al-Quran binahar di waktu siang. Walladhi yakra'uhu ya'ruduhu minan nahar. Dan apa yang beliau baca telah beliau cicil di waktu siang. Liyakuna akhafa alaihi billail. Supaya lebih ringan di malam harinya. Maka ternyata sepertujuh setiap harinya berat. Yang semula itu Eh, setiap malam akhirnya dibagi. siang sudah dicicil, malam tinggal sisanya. Wa idza arada ayatakawa aftara ayaman. Dan jika beliau ingin memperkuat fisik, maka tidak puasa selama beberapa hari. Wa dan dia dicatat baik-baik. Maka misalnya seminggu tidak puasa. Dicatat baik-baik. Wa soma Kemudian berpuasa setelah itu puasa seminggu. Karena tidak tidak mampu sehari puasa, sehari berbuka. Akhirnya seminggu tidak puasa. Habis itu seminggu puasa dan seterusnya. Kalau Karohiyata karena dia tidak suka meninggalkan sesuatu yang dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan dia punya amal semacam itu maka dia berupaya untuk e, istiqomah dengan amal yang dia lakukan di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya demikian yang kita baca ada beberapa kosakata yang kita lewati insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin